Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Kenapa Bibi tiba-tiba memutar arah tujuan kita? Aku mencurigai tujuan mereka itu, Kayan. Mudah-mudahan mereka tidak mengetahui keberadaan kita. Kita berputar hanya dalam jarak 50 tombak di belakangnya. Mari kita ikuti mereka. Bibi mencurigai mereka akan mencari sekutunya yang lain yaitu kakek Sora dan wanita siluman itu. Aku yakin mereka mempunyai niat seperti itu. dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol. Itu loh yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Sakti Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. seri yang ke-29 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Ana Sambayon sebagai Lastri, Eli Panca sebagai Diahwari, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Rifki sebagai Kijamurwesi, Ashari sebagai Kibindo, dan pembawa cerita Neni Sumarti. Selamat menikmati. Sariti bersama-sama dengan Kayan mengambil si tunggul yang disimpan di markas tongkat merah. Setelah dapat menguasai kuda itu, mereka kemudian melarikan si tunggul menuju keraton Sunda. sekali kuda ini. Lihat itu, kota Rupada sudah jauh tertinggal di belakang kita. Lihatlah itu di hadapan kita. Ada sebuah desa, Kayan. Kita akan menjadi pusat perhatian dan bahan pembicaraan. Kita akan mempercepat larinya nanti jika sudah melalui desa itu. Aku suka sekali kuda ini. Kenapa ibu tidak pernah bercerita tentang kuda ini? Apa ibumu juga tidak bercerita tentang siapa sesungguhnya ayahmu? Tidak, Bi. Ibu hanya mengatakan bahwa ayahku yang sesungguhnya sudah mati. Bi, hentikanlah kuda ini sebentar. Hah? Ada apa, Kayan? Kenapa kau ingin berhenti? Dapatkah Bibi menceritakan apakah sesungguhnya yang telah terjadi dengan kedua orang tuaku? Apakah memang benar Raden Sakapalaguna adalah ayahku? Seharusnya ibumu tidak boleh menyembunyikan hal itu. Karena itu merupakan kebenaran yang merupakan hak engkau, Kayan. Tapi baiklah. Ketahuilah, Kayan. Raden Saka Palwaguna memang adalah ayahmu. Dari ayahmu sendiri aku mendengar telah terjadi keributan antara dirinya dan Anting Bulan. Hal itu bermula dari hadirnya Nenek Ranggis. Uh, Nenek Ranggis? Siapakah dia, Bi? Nenek Ranggis adalah siluman ular dari lereng Gunung Merapi. Siluman yang sangat membenci pasangan suami istri yang hidup berbahagia. Ah. Iya, itu adalah cerita ayahmu. Kemudian, nenek Ranggis siluman ular itu merasuk ke dalam sejenis logam yang kemudian dibentuk menjadi pedang oleh kakek buyutmu. Dan pedang itu diberi nama oleh ibumu, pedang ular emas Ah, pedang ular emas. Aku tahu pedang itu. Ya, pedang itulah yang banyak mempengaruhi jiwa ibumu. Ibumu berubah menjadi seorang wanita yang sangat kejam. Menghilangkan nyawa seseorang bukanlah merupakan hal yang luar biasa. Ibumu biasa melakukan hal itu. Ah, tidak, tidak, Bi. Cerita itu tidak benar. Ibuku tidaklah seperti yang dikatakan laki-laki itu. Ibuku bukan orang jahat. Semua itu aku dengar dari ayahmu, Kayan. Ibumu memang bersikap lemah lembut. Akan tetapi di dalam setiap pertempuran, apabila ia mengeluarkan pedang ular emas dari sarungnya, ibumu pasti akan menjatuhkan korban. Uh, tetapi aku aku tidak pernah membuktikan hal itu. Aku tidak pernah melihat ibuku membunuh seseorang. Tidak. Itu tidak benar, Bibi Sariti. Aku juga percaya padamu, Kayan. Kau pasti benar. Uh, jika begitu, mungkin ibumu telah berubah. Pengaruh siluman ular itu tidak lagi berada di dalam pedang ular emasnya. Pedang itu tidak lagi ada bersama dengan ibu. Ketika ibu turun dari Bukit Wangun, ketika ibu menyelesaikan tapanya, ah, aku, aku harus dapat segera bertemu dengan ibu. Aku akan segera membuktikan semua ceritamu, Bi. Mari, marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Lihatlah itu, si Tunggul juga telah cukup kenyang mengisi perutnya. Hup. sudah menjelang senja. Bibi, lihat itu. Di depan ada dua ekor kuda yang searah dengan tujuan kita. Oh, itu Paman Jamur Wesi dan Aki Bindo. Tunggu, putarlah arah larimu. Hiya! Hiya! Bibi tiba-tiba memutar arah tujuan kita. Aku mencurigai tujuan mereka itu, kaya. Mudah-mudahan mereka tidak mengetahui keberadaan kita. Kita berputar hanya dalam jarak 50 tombak di belakangnya. Mari kita ikuti mereka. Bibi mencurigai mereka akan mencari sekutunya yang lain yaitu kakek Sora dan wanita siluman itu. Aku yakin mereka mempunyai niat seperti itu. batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. dan bekerja rangkap. Bombar mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombar, obat batuk produksi Kalbe Pharma. yang tengah mengintai Kijamur Wesi dan Kibindo. Sekarang marilah kita mengikuti kisah dari Lastri dan murid-muridnya yang lari dari pintu gerbang Istana Sunda. mengurus teman kita yang telah tewas. Warih, kau pimpinlah mereka untuk merawat tubuh temanmu yang telah tewas itu. Juga siapkanlah lubang untuk keperluannya. Baik, Mbak Yu. Hup, Surah. Iya, Nyai. Apakah benar kata-kata mereka? Bahwa mereka tidak tahu menau tentang Saka Palwaguna? Hmm, apapun kata mereka, kita akan tetap membalaskan kematian murid Nyai itu. Uh. Besok pagi-pagi sekali, aku menginginkan istana itu telah rata dengan tanah. Menjelang tengah malam, aku akan mengerahkan kekuatan tongkat merah yang telah berada di tangan kita ke keraton Sunda. Aku berharap menjelang fajar, para pengemis sudah mulai menumbuk keraton itu. Hmm, beristirahatlah engkau, Sora. Mungkin setelah meninggalkan tempat ini, kita tidak akan beristirahat lagi. Baik, Nyai. Wari, ya Mbak Yu. Katakan pada teman-temanmu, bagi yang tidak mempunyai pekerjaan, pergunakanlah waktu ini untuk beristirahat. Kita akan beristirahat beberapa saat setelah penguburan dan menjelang senja kita akan berangkat kembali menuju Rupada. Baik, Nyai. Akan saya sampaikan pada teman-teman. Thank you. mempergunakan waktu yang tersisa hingga menjelang senja untuk istirahat. Dan ketika sinar mentari telah bersusah payah menembus kelebatan hutan. Ada yang datang, Nyai. Iya, dua orang berkuda menuju tempat ini. Hmm. Tempat ini adalah satu-satunya jalan menuju kota Raja Sunda. Tetapi, pada saat menjelang senja seperti ini, melalui hutan lebat seperti ini, Pastilah mereka bukanlah sekedar penduduk biasa atau saudagar yang kemalaman. Hmm, itu mereka sudah mulai nampak. Hei, mereka adalah pengemis tongkat merah. sekali kami dapat menemukan Tuan di sini. Ah, kadiwasan, kadiwasan Nyai. Tuan Sora. Hei, apa maksudmu ke sana? Bukankah engkau adalah pengikut Aki Alap Kadu Gampit? Hmm? Tuan Alap Kadu Gampit telah tewas. Hah? Apa yang telah terjadi di padang rumput itu? Siapa yang telah membunuh adik Gampit? Hmm? Uh, Tuan Kadu Gambit tewas dalam uh, dalam pertandingan adu kepandaian dengan Aki Pungkur. Oh, pertandingan yang tidak adil. Hmm, Aki Pungkur telah berbuat curang dalam pertandingan itu. Pertandingan yang memperbutkan kedudukan sepenuhnya atas tongkat merah. Hmm, Buadah, dalal. Hmm, kita harus secepatnya tiba di sana, Nyai Aku akan memberikan hajaran pada mereka. Pada tokoh-tokoh tongkat merah yang kini menguasai perguruan itu. Hoi, bersiaplah. Kita akan segera berangkat. Baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya, Procol Sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Procol Sirup. Procol Sirup, produksi Kalbe Farma. segera bersiap-siap. Sementara itu di semak-semak yang tidak jauh dari tempat mereka, dua pasang mata tengah mengintai pembicaraan mereka. Mereka, mereka akan ke padang rumput itu. Ah, bagaimana jika ningcil ditemukan mereka? Berbahaya sekali. jangan keras-keras. Mereka dapat mendengar suara mukayan. Oh, lihat itu. Prabu Sora memandang ke arah kita. Tunggu. Tunggu dulu, Nyai. Rasanya daun-daun dan rerumputan mempunyai mata dan telinga. Hoi, di sana. Keluarlah. Tidak ada artinya kalian bersembunyi. Celaka. Kita harus cepat kembali ke kuda kita. Ayo. Hah? Kau tidak akan dapat lepas dari tanganku orang-orang usil. Hah? Sora melesat ke arah semak-semak yang dicurigainya. Tetapi ketika ia tiba di tempat yang dicurigainya, lima tombak dari tempatnya terdengar ringkikan kuda yang kemudian disusul oleh derap langkahnya. Kau tidak akan dapat lepas, sobat. Hup! Prabu Sora menghentakkan tenaganya, memburu cepat ke arah kuda di depannya. Akan tetapi alangkah terkejutnya orang tua itu Ketika merasakan lari kuda di hadapannya tidaklah seperti biasanya. Kuda di hadapannya semakin lama semakin menjauhinya. Eh, kuda, ah, kuda itukah? Kuda setan. Oh, bagaimana bisa kuda itu berada di tempat ini? Siapa yang telah menunggangnya? Anting Wulankah? Atau Raden Saka Palwaguna sendiri? Aku tidak gentar kepada mereka. <laughs> Nyai Lastri ada bersamaku. Ah, sebaiknya aku kembali saja melaporkan hal ini kepadanya. Sunda, Hup! Berhenti tunggu. Ada apa, Kayan? Aku aku harus kembali sebentar dengan kuda ini. Aku harus memberitahukan Cilik. Berbahaya sekali jika dia sampai bertemu dengan mereka. Dengan Bibi Lastri dan kakek Sora. Oh, baiklah. Baiklah, kaya. Mudah-mudahan engkau dalam keadaan yang selamat, Kanda Setan. Aku tidak mungkin meninggalkan bocah ini. Bocah kecil yang telah menjadi pimpinan tongkat merah. Mari kita berangkat, Bi. Kita dapat tiba lebih dahulu dari mereka. Hiya, hiya! memacu si tunggul secepat-cepatnya hingga belum lagi terlalu malam ia telah tiba di padang rumput pinggiran kota Rupada. Lihatlah, suasana di sekitar tempat ini sunyi sekali, Kayan. Aku kira temanmu itu bersembunyi di dalam kota Rupada. Carinya di kota Rupada, Bi. Tapi aku harus meyakinkan dulu bahwa ia tidak berada di sekitar tempat ini kakaning kaki waktu galong kaki waktu dulur tidak ada seorang pun di sekitar pun di sekitar hei itu aku melihat bayangan beberapa orang di sana hei siapa kalian pasukan siap lancang kanan Bergerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi. Ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat Obat batuk produksi Kalbe Farma. Sariti melesat cepat ke arah bayangan di hadapannya. Sementara Kayan tersentak melihat tiga sosok tubuh di kegelapan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.